Karena termasuk perintah untuk mengikuti ajaran Nabi atau yang sering diistilahkan dengan mengikuti sunnah Nabi menjadi adba Nabi, pengikut Nabi adalah ciri yang sangat nampak menonjol adalah perhatian seorang terhadap agamanya dalam urusan i'tiqad. Dalam urusan apa? I'tiqad. <clears throat> Di mana para anbiya dan para rasul, para nabi dan para rasul diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menekankan <clears throat> memberikan perhatian, memberikan porsi yang lebih, bahkan mengawali dakwahnya dan juga mengakhiri daripada <clears throat> kehidupan yang mereka jalani ialah penekanan dalam perkara tauhid, dalam perkara etikat, Yang dengannya menjadi sebab mereka itu diusir, dibunuh. Yang dengannya pula disyariatkannya jihad, yaitu perang. Fabarakallahu fikum. Dan <clears throat> perhatian yang mengandung makna <clears throat> Barakallahu fikum seorang punya keyakinan yang sahih perkara-perkara pokok yang penting dalam Islam yang seorang itu benar, lurus. Ini pula yang akan barakulahikum fikum menyelamatkan seorang dari kekekalan dia di neraka. Dengan kata lain bahwa seorang yang punya keyakinan yang sahih meskipun jatuh dalam perbuatan dosa dan kesalahan seandainya terhitung kabair, terhitung dosa besar dan belum sempat bertaubat, maka kalau seorang itu punya akidah yang sahihah kembalinya kepada masyiatullah kalau Allah menghendaki orang tersebut harus diproses diadab dimasukkan dalam an-nar maka akan diadab jika tidak Allah ampuni karena sebab yang lain maka dimasukkan ke dalam jannah di antara perkara-perkara penting yang ada dalam mu'taqad ahlu sunnah dalam perkara yang prinsip, dalam perkara yang mengandung keyakinan ialah hukmu at-ta'ah atau hukmu ta'ati Al-Khalifah. Disebutkan oleh muallif rahimahullah setelah menyelesaikan pembahasan tentang khalifah yang empat dan juga memasukkan perihal Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga pembahasan masalah khilafah Maka berikutnya ialah hukum mentaati seorang khalifah. Qala ta'atul khalifah mentaati seorang khalifah wa ghairihi min wulatil umur dan selain mereka dari para penguasa, para pemimpin wajibatun fi ghairi ma'siyatillah. Hukumnya wajib dalam perkara yang tidak mengandung kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah. Hukum mentaati khalifah, mentaati seorang penguasa itu wajib dalam perkara yang tidak mengandung kemaksiatan. Bertolak dari ayat Allah atau ayat Al-Quran yaitu dalam An-Nisa ayat yang ke-59 Ya ayualladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, serta para penguasa di antara kalian, atau ulul amri di antara kalian. Yang termasuk di dalamnya, yang disebut dengan ulul amri adalah salah satunya penguasa. <clears throat> Yang kedua Wanikolihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar Qala alaihi salatu wassalam as-sam'u wa ta'atu 'alal muslim. Wajib mendengar. Wajib mentaati atas setiap individu muslim. Jadi kalau ada penguasa, ada pemimpin dari kalangan kaum muslimin, maka wajib mendengarkan. Uh, pernyataan-pernyataan yang disampaikan dan juga wajib mentaati perintah atau himbauan dan ini berlaku kepada setiap individu muslim fima ahab wa kariha dalam urusan baik yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai kewajiban mentaati mendengar pemerintah yang sah di suatu negeri adalah wajib atas setiap individu muslim dalam urusan dalam perkara yang dia senangi maupun yang tidak dia sukai malam yu'mar malam yu'mar bimaksiatin selama pemimpin tadi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata dan kalau pemimpin tadi memerintahkan kepada perkara yang mengandung kemaksiatan, maka tidak ada lagi bentuk mendengar dan mentaatinya. Dan ini nanti insya Allah akan diperjelas Barakallahu dengan <clears throat> hadis-hadis yang setelahnya. Kemudian wasawa'un kana al-imamu barran wa huwa al-qa'imu bi amrillah fi'lan wa tarkan dan apakah pemimpin yang memimpin kaum muslimin tadi penguasa yang menjadi penguasa negeri tersebut imam yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar kaum muslimin mendengar, mentaati, didengar dan ditaati. Dia itu seorang yang baik, pemimpinnya itu pemimpin yang baik. Bermakna wahwal qaim bi amrillah. Dia seorang yang menunaikan perintah Allah fi'lan wa tarkan Baik ketika ada perintah Allah yang berupa perbuatan maka dia lakukan atau jika ada larangan dia tinggalkan begitu maknanya dan autarkan jadi penguasa tadi seorang yang baik dia seorang yang menunaikan apa yang Allah perintahkan kalau mengandung perbuatan maka hal itu dikerjakan. Kalau hal itu berupa larangan maka dia tinggalkan. Au fajiran atau pemimpin, penguasa tersebut seorang yang jahat, seorang yang fajir. Wahwal fasik, yaitu seorang yang fasik. Fasik pelaku kemaksiatan. Seperti Barakallahu fikum. uh, <clears throat> akilur riba seorang yang mengkonsumsi harta riba dan yang semisalnya zanin dia jatuh ataupun melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji maka tetap seorang untuk mentaatinya. Jadi apakah pemimpin tadi pemimpin yang orangnya baik atau jahat? Orangnya soleh atau orangnya itu fasik? Jangan melihat kepada pribadi masing-masing tapi melihat kepada sosok pemimpin tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hal itu berdasarkan kepada sabda Nabi illa man wuliya alaihi walin kecuali barang siapa yang dipimpin diperintah oleh seorang pemimpin kecuali siapa yang diperintah siapa yang dipimpin oleh seorang penguasa Lalu dia faraahu <clears throat> ya'ti syai'an min maksiatillah. Lalu dia melihat menyaksikan pemimpinnya tadi melakukan mendatangi sesuatu yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Lalu orang tadi melihat penguasanya mendatangi sesuatu yaitu melakukan perbuatan yang mengandung kepada kemaksiatan durhaka kepada Allah fal yakrah fal yakrah ma ya'ti min ma'siyatillah maka hendaknya dia membencinya dia membencinya dalam perkara yang di situ dia bermaksiat kepada Allah karena apa? Asalnya dia orang baik. Asalnya dia orang apa? Mukmin. Tetapi dia jatuh dalam kemaksiatan. Bencilah dalam perkara itu. Jangan kemudian dipukul rata. Bahasa-bahasa yang kadang kita istilahkan apa? Gebiah uyah ya. Ya, wong dia begitu ya. Saya memandang sholatnya nggak ada fungsinya. Hajinya juga paling hanya pamer, umrohnya juga paling hanya untuk e, nipu saja, tidak boleh seperti itu. Bencilah perkara yang di situ seorang penguasa tadi jatuh dalam perkara maksiatullah. Dan juga yang berikutnya wala zi'anna yadan min ta'atin. Meskipun penguasa tadi jatuh dalam kemaksiatan dan kamu tidak suka terhadap kemaksiatannya, tapi kamu jangan cabut. Jangan kamu lepaskan. Yadan min ta'atin yaitu ketaatanmu kepada penguasa tersebut dengan memberontak, dengan mengkudeta, dengan demo, kan begitu ya. Ya namanya manusia. Jangankan kalau kita bicara mungkin barakallahu fikum kepada seorang penguasa <clears throat> Namanya kemaksiatan itu kan bisa terjadi pada siapapun. Dan bukan kemudian pembeda atau beda profesi, beda jabatan, beda kedudukan. Artinya kalau itu penguasa, jika berbuat kemaksiatan wajib dikecam. Kalau kita sebagai rakyat, karena nggak punya profesi apapun, Ya rakyat jelata kalau berbuat maksiat ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya nggak boleh seperti itu. Nah, sama. Setiap individu muslim itu kalau melakukan kemaksiatan tidak boleh. Artinya kemaksiatan tidak boleh untuk dilakukan siapapun. Tetapi jika seorang pemimpin penguasa itu melakukan kemaksiatan ya dilihat banyak orang <clears throat> Namun dengan hal itu barakallahu boleh bagi seorang membenci atas kemaksiatan tadi, perbuatan yang dia lakukan tadi dan tidak boleh seorang menanggalkan ketaatan kepadanya. Tetap dijadikan dia sebagai apa? penguasa yang sah. Dan tidak boleh kemudian kita tanggalkan eh, hukum dalam mentaati penguasa tersebut. Berikutnya di antara hukum-hukum yang berdampak dalam hal mentaati penguasa wal hajju wal jihadu ma'al a'immati madiyani nafidani bahkan urusan haji urusan jihad Baraklafikum itu juga bersama penguasa. Dan ini akidah lusunna. Makanya mohon maaf kalau ada kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah. <clears throat> Kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya tidak boleh haji pakai paspor apa? Hijau ya. Nah, atau barakalafikum wajib bagi yang berangkat haji dan umroh harus punya apa sih kartu tanda suntikan apa meningitis dan gitu ya. Saya mempertanyakan apa istilahnya apa istilahnya vaksinnya karena vaksinnya nggak jelas sehingga saya nggak nyuntik akhirnya saya beli saja apa tadi kartu tanda bahwa telah disuntik meningitis terserah dihargai berapa kalau pakai suntik karena sakit ya biayanya mungkin hanya 300 misalnya <clears throat> tapi nggak pakai suntik bebas tapi mungkin dihargai satu juta nggak apa-apa saya bayar boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena urusan hal itu adalah urusan berkaitan memang vaksin yang dituntut. Bukan orang itu punya apa istilahnya kartu dan tidaknya. Begitu. Juga barakallahu fikum karena ada sebagian <clears throat> ya mohon maaf <clears throat> Eh, pihak-pihak traveling yang mengurusi haji dan umroh itu seringkali oh, nggak apa-apa melalui biro kami saja silahkan nanti tak bantu kalau nggak punya saya siap kok nguruskan hmm, begitu <clears throat> oh itu hanya pemerintah kita saja Saudi itu tidak mewajibkan Memang betul seperti itu, tidak mewajibkan. Punyatanya oh, dicegatkan begitu, dimasalahkan. <clears throat> Al-Muhim barakallahu fikum urusan haji, jihad. Yang kedua masalah jihad. Jihad itu barakallahu fikum ya siapa yang terpanggil mau ke mana yang terakhir-terakhir ke Suria. Barakallahu fikum kalau nanti pemerintah melarang menanya-nanya ya bilang aja umroh dulu, nanti mampir ke Suriah nggak usah pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian sahabatnya ada yang minta izin untuk jihad, maka beliau tanya, Ahayun walidai, dua orang tuamu masih hidup? Masih. Qala hima fajahid pada kedua orang tuamu kamu hendaknya lakukanlah jihad apa dalam beramal suruh izin padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang juga barakallahu memegang tampuk kepemimpinan namun para ulama barakallahu fikum dalam pembahasan ini pun dirinci seandainya memang <clears throat> seorang pemimpin kemudian mengangkat, memerintahkan dan itu urusannya penting bisa jadi barakulahikum izin kepada kedua orang tuanya terkalahkan yang dikatakan sebagai fardu ain menjadi fardu yang sifatnya individu pada orang tersebut. Jadi kita kembali bahwa urusan haji, urusan berjihad itu urusan yang bersama pemerintah dan masalah keyakinan berlalu sejak zaman dahulu. Makanya banyak sekarang yang mengatakan jihad kok izin-izin sama pemerintah. Mau pemerintahnya kafir kok diizin atau diminta izin kan begitu ya. Justru kita mau perang dengan pemerintah ini kan begitu ya. Allah musta'an. Kita ini mau perang dengan pemerintah. Nah, semua misalnya presidennya, sa jajarannya dikafirkan, mau diperangi. Nah. Fabarakallahu fikum eh, tentunya ini menunjukkan kepada baik kedangkalan atau para kelafikum naudzubillah memang telah menyimpangnya seorang dari manhaj metode yang diyakini para ulama. Ini urusan yang semacam ini dimasukkan oleh para ulama dalam perkara prinsip, perkara penting, perkara pokok. Nah, yang dengan kesalahan dalam melangkah memahami seorang bisa keluar dari daerah lusunnah. Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij yang mereka berjalan keluar daripada apa yang dipahami oleh para sahabat. Kalau wasalatul jum'ah khalfahum jaizatun. Bahkan salat Jumat di belakang mereka pun sah. Sawa'un kanu abraran au fujaran. Apakah pemimpinnya itu orang-orang yang baik atau orang-orang yang jahat? Pemimpin ketika memimpin dalam perkara haji, pemimpin ketika memimpin dalam urusan jihad, pemimpin dalam keadaan dia kadang mengimami sholat Jumat, bahkan menjadi khotib. Ini sah apakah dia orang baik atau orang yang jahat. Lianna mukhalafatahum fidalika tujibu syakka asal muslimin. Karena menyelisihi mereka tidak manut, tidak ikut menentang mereka itu akan mengandung resiko konsekuen tuntutan yaitu <clears throat> syakka asal muslimin menjadi terpecahlah kalau bahasa mungkin di sini tongkat kaum muslimin bermakna menjadi pecahlah urusan kaum muslimin dalam hal mentaati penguasanya yaitu kaum muslimin apa? Memberontak. Kalau sampai ada yang bersuara, ayo kita menyelisihi penguasa kita. Pecah. Pecah keutuhan kaum muslimin yang waktu itu mentaati apa? Penguasanya. Bahkan berlanjut kepada watamarrudi alaihim bahkan akan berlanjut barakallahu kepada sikap yang di situ na'am barakallahu kepada pemberontakan kepada pemberontakan biasanya kalau sudah terjadi satu dua yang ngomando untuk tidak mentaati penguasanya muncullah gerakan-gerakan untuk apa? memberontak dan pemberontakan barakallahu fikum itu dibagi oleh para ulama seperti manhajnya khawarij. Khawarij itu ada yang istilahnya yang terjun di lapangan. Ada yang dikatakan mereka-mereka yang duduk, mereka-mereka yang duduk di majelis-majelis mereka tetapi sebagai provokator, sebagai pemikir, sebagai penggerak. Nah, para ulama para fikum punya pikiran saja, punya pendapat misalnya dikatakan bagaimana pendapat Anda eh, tentang masalah ketaatan kepada penguasa. Menurut saya bahwa ketaatan kepada penguasa tidak wajib bahkan boleh seorang memberontak. Dia belum bergerak, dia belum beraksi, turun ke lapangan, itu pun oleh para ulama sudah dijauhi dan tidak boleh mengambil ilmu darinya. Terus gimana kalau dia itu sebagai orang yang aktor bukan hanya berkoar-koar di mimbar-mimbar, tapi juga langsung terjun di lapangan, kan begitu, memimpin aksi misalnya begitu. Itu yang mengingatkan itu para pengecut aja itu, kan begitu ya. Enggak berani. Loh, ahlu sunnah walhamdulillah. Ahlu sunnah walhamdulillah. Disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam la yazalu ta'ifatun min ummati akan terus ada sekelompok dari umatku ini yang apa? Zahirina al haq. Mereka senantiasa menampakkan kebenaran. La yakhafun Allah laumata laim. Mereka tidak takut kepada Allah atas celaan orang-orang yang mencela. Naam. Demikian pula barakallahu fikum hal ini pula yang diyakini oleh para ulama bahwa seorang itu tidak berarti dianggap pemberani kalau nampak dalam hal mengingkari penguasa itu misalnya dengan terang-terangan eh, bahkan mengandung kepada tahyij nilai provokasi nilai provokasi kepada Eh, kaum muslimin, kebencian. Naam. Padahal para ulama mengajarkan lau anna lidawatan mustajabah. Seandainya aku ini punya kesempatan doa dan aku pastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala la ja'altu liwalil amr akan aku jadikan doa tadi untuk mendoakan kebaikan penguasaku. Kan begitu. Didoakan. Kalau mungkin melihat suasana dan kondisi <clears throat> penguasa dalam keadaan tidak mendapatkan taufik minallah. Doakan Allah mawafiqhum alal khair. Ya Allah berikan taufik kepada mereka di atas kebaikan. Bimbinglah mereka, tunjukilah mereka pada jalan yang baik. Kan begitu. Jika mereka berada pada kesolehan, teguhkanlah mereka di atas al-haq. Kan begitu. Nah, tidak kemudian sebaliknya. Ya Allah, matikanlah pemimpinku ini segera karena dia jahat. Dia suka melakukan tindakan-tindakan barakulatikum. apa yang diistilahkan memonopoli hanya mengikuti kepada kepentingan-kepentingan dirinya tanpa melihat dan memperhatikan kepentingan rakyatnya kan begitu. Demikian pula wal haditsul ladzi dzakarahul muallif dan juga hadis yang barakallahu fikum disebutkan oleh muallif salah satu min asli iman tiga perkara yang termasuk bagian iman bila akhir hadis dikatakan dhaifun kama رمز له السيوطي في الجامع الصغير sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Jami' as wa fihi rawin qala al-Mizzi innahu majhul dalam rawi hadis tersebut kata Imam Al-Mizzi ada seorang yang majhul wa qala al-Mundhiri fi mukhtasar Abi Dawud syibhu majhulin dan dikatakan pula oleh sebagian ulama seperti Imam Al-Mundiri bahwa hadis ini lebih mendekati kepada derajat majhul. Wa thalathu khisalin al dan tiga perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut wa fihi hiya al-kafu amman qala la ilaha illallah menahan tidak barakallahu fikum membunuh seorang yang sudah mengucapkan kalimatul la ilaha wa thaniyah al jihad madin ila akhirih ma'a al aima wa thalithah al iman bil qadar dan yang ketiga ialah mengimani masalah takdir juga yang berikutnya wal khuruj al imam muharramun memberontak memberontak, menanggalkan ketaatan kepada seorang imam yang sah, itu hukumnya muharram. Jadi memberontak kepada pemerintah yang sah, itu muharram. Dan sudah kita sampaikan bahwa pemerintah, penguasa, apakah diperolehnya dengan cara yang di situ sah? Artinya, eh, barakallahu pemimpin sebelumnya misalnya menunjuk atau dimusyawarahkan oleh orang-orang ahlinya atau bahkan seandainya terjadi seorang pemimpin yang mengkudeta pemimpin sebelumnya lalu dia berkuasa tetap di situ wajib bagi rakyat untuk apa mentaati pemimpin tersebut penguasa tersebut Semakala <clears throat> Likauli Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Hal ini berdasarkan kepada ucapan Ubadah bin Samit. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah untuk mendengar dan mentaati penguasa fi syatina wa makrahina dalam keadaan yang kami itu barakallahu fikum ketika berbaiat dalam hal yang kami itu senang dan dalam hal yang kami itu tidak menyukainya saat kami menyenangi maupun kami tidak menyukai wa usrina wa yusrina dalam kondisi barakallahu fikum hal yang di situ mengandung kepada perkara yang sulit maupun hal yang mudah wa atharatin alaina dan walaupun kami itu punya harta tetapi dimonopoli oleh penguasa kami. Yaitu penguasa tersebut jahat hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan kepada apa? Rakyatnya. <clears throat> Qala wa asratin alaina wa alla al-amra ahlah. Dan kami tidak diperbolehkan untuk menanggalkan ketaatan kepada penguasa yang waktu itu memimpin. Illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau kalian menyaksikan mendapati pemimpin itu jatuh kepada kekufuran yang jelas. Kekufuran yang jelas. Indakum fihi minallah burhan. Dan pada kalian itu ada burhan bukti dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Demikian pula barakallahu fikum hadis yang berikutnya ialah Faqala sallallahu alaihi wasallam yakunu alaikum umara pada suatu saat nanti kalian itu akan dipimpin penguasa-penguasa yang penguasa tersebut ta'rifuna wa tunkirun. Kamu kenal, kamu kenali, dan juga kamu ingkari ketika barakallahu fikum di situ melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Faman angkara maka barang siapa atau na'am faqad bari'a Barang siapa yang dia itu mengingkari maka dia telah terbebas dari baraklatikum tuduhan-tuduhan. Waman kariha faqad salima dan barang siapa yang di situ dia tidak menyukai kepada pemimpinnya dalam perkara-perkara kejahatan yang dia lakukan, maka dia selamat. Dia ya, seorang yang selamat. Walakin man radhiya wa taba'a. Tetapi yang tidak selamat ialah orang-orang yang rela, orang-orang yang mengikuti segala apa yang dilakukan oleh pemimpinnya tadi walaupun dalam hal kejahatan. Qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah. Lalu kalau kami mendapati seorang penguasa yang dia jahat, yang dia fasik, yang dia barakalafikum melakukan perihal-perihal di atas tadi, apakah boleh kami membunuh mereka? Memerangi mereka? Qala la, jangan, Masalu, Selama kamu lihat, kamu dapati masih sholat. Selama masih apa? Masih nampak bahwa mereka itu sholat. La masalu, selama mereka masih sholat. Aiy man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi yaitu orang-orang yang selamat ialah orang-orang yang mereka itu mengingkari atau membenci dengan hatinya kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi mereka membenci dan mereka mengingkari dengan hatinya mereka membenci dan mereka mengingkari dengan hatinya hadis rawahu muslim Wa min fawaid al ini di antara faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis di atas tadi anna tarkas salati kufrun bawahun meninggalkan salat itu kekufuran yang jelas kekafiran yang jelas meninggalkan salat itu kekafiran yang jelas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujizza al khuruja anil a'immati illa bi kufrin bawahin. <clears throat> Coba perhatikan di sini. Jadi Syekh rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana memahami hadis di atas tadi. Ketika <clears throat> Rasul mengatakan suatu saat kalian akan dipimpin oleh penguasa-penguasa kalian kenal dan kalian pun barakallahu fikun mengingkarinya. Barang siapa yang dia itu mengingkari, barang siapa yang membenci dalam perkara-perkara yang di situ barakallahu fikum kejahatan yang dia lakukan, dia selamat. Yang tidak selamat kalau sampai orang-orang yang rela bahkan mengikuti atas apa kemaksiatannya tadi. Lalu dengan hal itu apakah kami boleh memerangi mereka, membunuhnya? Kata Nabi jangan selama mereka itu masih sholat. Paham ini? Yang pertama barakallahu fikum, Nabi juga menjelaskan tidak boleh kita mencabut yaitu menanggalkan ketaatan kepada seorang penguasa kecuali kalau kamu dapati penguasa tadi jatuh kepada perkara yang disebut dengan apa? Kufran bawahan. Kekafiran yang jelas. Artinya Nabi SAW tidak membolehkan, tidak mengizinkan untuk barakalafikum keluar dari ketaatan, tidak membolehkan keluar dari ketaatan kecuali kalau sang pemimpin tadi ada padanya tindakan perbuatan yang mengandung kepada kekufuran yang jelas. Kan begitu. Lianna Nabi SAW lam yujizza al-khuruja al laima illa bi kufrin bawahin. Karena Nabi SAW tidak membolehkan khuruj. Keluar daripada ketaatan kepada penguasa tadi. Kepada pemimpin tadi. Kecuali kalau yang dilakukannya tadi sebuah kekufuran yang jelas. Wajah al-mani' wajah al-mani'a min kitalihim fi'la salah. Pada hadis yang kedua yang kita bacakan tadi, Nabi menghalangi Wahai Rasul, bolehkah kami perangi mereka? Jangan. Kenapa? Mereka masih sholat. Kan begitu ya. Nabi menghalangi. Menghalangi para sahabat ketika menanyakan, Wahai Rasul, kalau kami dapati, kami jumpai pemimpin yang seperti itu, bolehkah kami memerangi? Kata Nabi, jangan. Apa penghalangnya? Selama mereka masih sholat. Selama mereka masih sholat. Maka Nabi menjadikan penghalang dari bolehnya dari bolehnya memerangi yaitu penghalangnya menjadi tidak boleh dengan apa? Dengan masalah salat yang mereka lakukan. Fadalla ala anna tarkaha mubihun liqitalihim. Menunjukkan bahwa meninggalkan salat bagi seorang penguasa yang dikatakan meninggalkan salat menjadi perkara yang diperbolehkan diwajibkan bagi seorang untuk memerangi mereka. Wa qitaluhum la yubah illa bikufrin bawahin dan memerangi penguasa tidak boleh kecuali dengan apa? kekufuran yang jelas kama fi hadithin atau kama fi hadithi Ubadah sebagaimana pada hadis Ubadah bin Samit. Meskipun dengan bab yang jelas seperti ini, tetapi barakallahu dalam praktek tidak boleh kita hanya berpegang pada teori. Artinya ketika didapati dijumpai seorang pemimpin yang terang-terangan nyata dihukumi bahwa dia kafir tidak kemudian masing-masing beristihad, berinisiatif ayo kita latihan untuk apa? Ya untuk memerangi penguasa kita yang sudah kafir. Nah, Bukan seperti itu. Ini harus terus bertanya kepada para ulama. Bisa jadi, para barakalafikum, judulnya kaum muslimin di daerah tersebut bukan muncul fatwa untuk memerangi, tapi kalau terus keboliman e, eh, dijatuhkan kepada kaum muslimin terhadap pemimpin yang para barakalafikum terang-terangan jatuh kepada kekafiran tadi, bisa jadi fatwanya adalah wajib kaum muslimin untuk hijrah. Pindah ke daerah lain. Kenapa? Karena jika dipaksakan untuk melakukan pemberontakan akan mengandung mafsadah. Kerusakan yang lebih besar. Begitu. Makanya sering kita ini di disulut kecemburuan kita dibangkitkan kecemburuan kita. Itu loh saudara-saudara kita yang di Palestina kan begitu. Saudara-saudara kita ini yang di Suriah, yang di Bantai, yang dulu di mana sebelumnya? Hah? Yang daerah Cina kemana apa namanya? Orang Hia Itu lihat bagaimana mana fatwa para ulama untuk memberangkatkan kaum muslimin di negara masing-masing untuk berjihad. Barakallahu Para ulama itu bukan orang yang kemudian dengan istilah kita yang kita ajari untuk berfatwa. Kebanyakan kita karena semangatnya istilahnya semangat juang membela kaum muslimin itu kadang-kadang kita memaksakan para ulama untuk kita ajari berfatwa. Tolong fatwakan untuk jihad. Kan begitu ya. Ini kondisi sudah seperti ini. Para ulama memandang. Memandang jauh. Memandang jauh. Karena urusan masalah ditetapkannya jihad dan tidak itu urusan yang kaitannya dengan masalah apa syariat. Kan begitu. Bukan urusannya kekuatan semata. Bukan urusannya senjata semata. <clears throat> bukan urusannya semangat semata. Barakallahu fikum sehingga di sini jangan kemudian seorang gegabah bahkan menuduh para ulama dikatakan orang-orang yang dikatakan pengecut beraninya hanya di mimbar-mimbar saja di meja-meja pelajarannya saja dan tidak pernah tercatat terjun di lapangan berperang bersama musuh-musuh Allah. Nah, kita kembali barakallahu fikum bahwa dalam pembahasan ini merupakan pembahasan yang di situ uh, <clears throat> penting bahwa ketaatan kepada penguasa yang sah meskipun dia itu orang yang kadang-kadang jahat tetap untuk kita taati selama barakallahu tidak memerintahkan kepada perihal yang mengandung kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian barakallahu fikum pembahasan yang berikutnya qala wa minas sunnah termasuk prinsip yang harus kita ketahui adalah hujran ahlil bidah adalah sikap di mana kita meninggalkan meninggalkan orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Jadi mohon maaf, ini juga termasuk pembahasan yang harus kita hati-hati. Misal ya, kita tinggal di satu kampung. Kita dapati di situ, mohon maaf ya, ada seorang yang suka mungkin mimpin acara tahlilan, Pendurian, kematian, lalu kita vonis. Loh, kenapa kok Anda nggak nyalami si kurang tadi? Oh, dia itu ahlul bidah. Ahlul bid'ah dia. Kenapa? Dia sangat getol kalau suruh mimpin apa tahlilan. Nah, ini harus kemudian pandai-pandai kita menempatkan siapa sesungguhnya yang digolongkan sebagai ahlul bid'ah. Begitu. Oh, dia itu imam. Kalau baca mesti dikeraskan bismillahnya. Kalau habis sholat itu mesti zikirnya dikeraskan. Habis itu doa bareng-bareng. Walaupun gak ada jamaahnya, dinaikkan suaranya. Dia doa, dia pula yang mengaminkan sendirian bacaannya kalau sholat begini begitu, wah dia itu ahli bid'ah, saya nggak mau sholat di belakangnya. Sependek itu, sesingkat itu menyimpulkan, maka barakallahu fikum, sesungguhnya ajaran ahli sunnah itu ajaran yang mulia. Terkotori, menjadi jelek, menjadi momok, menjadi buruk, itu karena kadang-kadang penerapan yang keliru. Penerapan yang keliru. Kita kembali bahwa sesungguhnya hujran, sikap di mana kita meninggalkan, sikap di mana seorang menjauhi orang-orang yang tergolong kepada ahlul bidah, itu merupakan perkara prinsip yang penting dalam akidah sunnah. Dan juga wa mubayanatihim, mubayanatihim di samping diperintahkan kita meninggalkan mereka dan juga menghindari. Nah tadi mungkin praktek-prakteknya suruh meninggalkan, suruh menghindari. Pas saat dia imam katanya suruh meninggalkan dan menghindari. Kemudian barakallahu <clears throat> di kampung tersebut tidak ada yang membuka toko sembako kecuali orang tadi Ditanya, mau beli apa mas? Beli garam. Lah kok jauh sampai apa berapa puluh kilo? Iya di kampung saya itu tidak ada yang jual sembako kecuali ahlul bid'ah tadi. Hmm, yang suka mimpin tahlilan tadi. Mau beli garam? Katanya suruh meninggalkan, katanya suruh menjauhi. Nah, hal-hal yang semacam ini para hukum kita harus hati-hati. Seberapakah fonis dan kaidah dalam memfonis kan begitu ya. Nah, karena sesungguhnya barakallahu fikum kebid'ahan pun ada yang dikatakan apa? Ada yang amali, ada yang e, i'tiqadi, hal-hal yang berkaitan dengan perkara amal, ada yang kaitan dengan masalah i'tiqad, apakah jatuh kepada kekufuran, yang mufassika yang kepada kefasikan atau kepada kufriyah kepada kekufuran Naam fabarakallahu fikum sehingga kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama itu tidaklah kemudian bebas kita dalam menerapkannya. Tetapi hendaknya kita barakallahu fikum untuk memperbanyak bagaimana praktek-praktek dan penerapan kaidah-kaidah yang telah ditulis oleh para ulama. Demikian pula watarkul jidal wal khusumat fid din. Menjauhi perihal perdebatan. Demikian pula al-khusumah. Yang mungkin hampir sama. Perdebatan, perseteruan dalam perkara agama wa tarku an-nazar wa tarku an-nazari fi kutubi al-mubtadi'ah dan tidak atau jauhilah tinggalkanlah dari membaca tulisan-tulisan hasil karya para penyeru kebid'ahan wal isgha ila kalamihim dan mendengarkan dengan seksama ceramah-ceramahnya, pidato-pidatonya. Wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Setiap perkara baru dalam urusan agama ini adalah sebuah kebid'ahan. Thumma qala asy-syarh dalam syarahnya Syekh Hafidhahullah Qala hujran ahli bidah. Al-hujran masdar hajara. Hujran, kata hujran itu berasal dari masdar fi'il hajara. Wahuwa lugatan at-tarku. Yang dimaksud dengan hujran ialah meninggalkan. At-tark, meninggalkan. Wal murad bihujrani ahli bidah yang dimaksud dengan barakalafikum meninggalkan ialah al-ibtiad anhum menjauhi mereka wa mahabbatihim dan tidak mencintai mereka wa mualatihim dan tidak berloyalitas kepada mereka wassalam alaihim dan tidak menyelami mereka wa tidak mengunjungi mereka wa'iyadatihim dan menjenguk mereka kalau sakit wa nahwi itu konsekuensinya seorang tidak boleh mencintainya seorang tidak boleh barakalafikum berloyal kepadanya bahkan menyalami tidak boleh mengunjungi tidak boleh berziarah Menjenguk kalau sakit. Ini kalau berkaitan dengan apa yang disebut dengan ahlul bidah. Kembali, seberapakah seberapakah porsi seorang yang kemudian kita ponis bahwa dia itu ahlul bidah. Secara umum bahwa orang-orang yang mereka itu sebagai penyeru. Penyeru. Kalau kita istilahkan ya orang yang dikatakan tokohnya. Nah sekarang juga kembali apakah bahasa tokoh, tokoh kebid'ahan itu dengan mudah kita simpulkan misalnya di satu kampung. Mohon maaf, ini di sini kalau ada acara-acara seperti kenduri, ada yang kemudian tahlil, yang imami siapa nggih kan Oh si fulan, oh berarti ini tokohnya. Kan ngoten nggih, langsung. Padahal belum tentu. Kadang mungkin tak tatkala kita kenalan, kita beri hadiah, kita ajak ngomong. Bisa jadi, Mas, saya tuh tuh nggak bisa apa-apa, tapi dipaksa untuk jadi imam dalam perkara ini. Saya kadang-kadang juga tertekan, karena tenggir. Gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi karena kurangnya kita dalam hal berkomunikasi, menyangka bahwa orang seperti mesti difonis langsung, akhirnya terjadi sekat. Lebih-lebih kalau sampai kemudian kita berbalik memprovokasi. Bapak-bapak, nyun sewu, hati-hati dengan bulan itu loh yang rumahnya ini. Nah, ada apa? Dia itu tokoh kebitahan di kampung ini. Telinganya mungkin yang begitu. Kok ngotan g? Apa yang terjadi kan begitu? Nah, ini jangan semudah dan segampang itu. Jangan semudah dan segampang itu. Untuk kemudian kita eh, menjuluki yang dengannya kita terapkan kaidah ini. Kita kembali wa hujra ahli bida wajibun liqaulihi ta'ala karena hukum dalam hal meninggalkan meninggalkan bermakna menjauhi mereka bermakna tidak boleh mencintai mereka bermakna tidak boleh loyal kepada mereka tidak boleh menyalami mereka tidak boleh berkunjung tidak boleh menjenguk kalau sakit ini wajib diberlakukan kepada al-bid'ah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-33. Qala tabaraka wa ta'ala La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah. Yang mereka itu barakallahu membenci Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan mendapati seorang yang beriman kepada Allah dan akhir mencintai. Yuwadun mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Juga wali anan Nabiya SAW hajara Ka'ab bin Malik wa sahibai di sisi lain juga Nabi, nah, kalau di sini bukan kemudian dikatakan maknanya, yaitu tadi tidak boleh mencintainya, tidak boleh berloyal, tidak boleh salam, kemudian tidak boleh menjenguk, tidak boleh kemudian menziarahi. Kasus yang terjadi pada Ka'ab bin Malik dan kedua rekannya, hujuran yang dimaksud ialah sebagai bentuk di mana Rasul ingin memberikan apa? Memberikan hukuman kepada mereka tatkala mereka menyelisihi Nabi bermakna tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Yang para ulama menyingkat ya, tiga nama itu, tiga orang tadi dengan singkatan yang mudah-mudahan sering kita ingat kalau ingin hafal dan mengingat tiga orang yang pernah oleh Nabi disikapi dengan sikap dibiarkan, didiamkan, tidak diajak ngomong, bahkan salam pun tidak dijawab <clears throat> dalam waktu yang cukup panjang, dikatakan sampai 50 hari. Kemudian mereka bertobat, ialah disingkat dengan huruf Makkah, Mim, Kaf, Ha. Mimnya ialah Murarah bin Rabi' Murarah bin Rabi, kafnya Ka'ab bin Malik, haknya Hilal bin Umayyah. Nah tiga orang ini, <clears throat> kenapa disikapi Nabi sampai seperti itu? Karena mereka orang yang sehat, masih kuat, tanpa ada alasan tidak ikut jihad bersama Nabi. Kata Ka'ab bin Malik, kata Ka'ab bin Malik, aku ini diberikan retorika. Kalau mau ngomong alasan, ya, orang itu kadang-kadang kan kalau ngomong pinternya bicara jadi kalau mengajukan alasan langsung ya sudah sesuai dengan apa yang kamu katakan saya terima kamu saya maafkan pinternya pinternya dalam ngomong nah misal ya mohon maaf ya kita kan sering bermuamalah pinjam meminjam apa hutang piutang mohon maaf sambil nangis-nangis ya uh, meminta penundaan dan kemampuannya berat tapi saya butuh akhirnya apa orang yang orang yang barakalafikum melihat tampilannya, retorikanya, cara ngomongnya, akhirnya kenapa? Akhirnya melas ya sudah. Yang dulu nggak usah dibayar. Kamu sekarang mau pinjam berapa lagi kan begitu? Lagi ya sedikit aja nanti satu bulan saya kembalikan. Tidak dikembalikan juga. Ngomong lagi, mohon maaf. Saya betul-betul nggak punya lagi. Terus begitu mungkin sampai 10 kali kita dalam kondisi apa? Termakan oleh apa? Termakan oleh tadi pinternya dalam hal ngomong. Nah, saya tidak bermakna berkelafikum ini saya katakan sebuah permisalan tapi Ka'ab bin Malik itu menyampaikan, saya punya retorika. Kalau saya berbicara kepada Nabi, dengan retorika yang saya lakukan, pasti Nabi akan memaafkan. Waktu mau berangkat menuju kepada Nabi, terngiang dalam apa? Pikirannya. Tapi kalau saya beralasan dengan kemampuan yang saya lakukan, itu hanya mendapatkan sesaat pemaafan. Tapi tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Dimaafkan oleh manusia, Nabi. Manusia memaafkan. Lolos. Termasuk orang-orang ahlul a'zar. Kan banyak orang-orang yang mengajukan udur. Saya demikian, saya demikian. Oleh Nabi diloloskan. Nah Ka'ab bin Malik ingin menyampaikan sebab udurnya. Tapi ingat bahwa seandainya mendapatkan pemaafan dari Nabi itu hanya sesaat. Tapi berikutnya akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibatalkan itu semua menghadap Nabi tanpa ada alasan apapun kecuali menunggu apa yang Nabi putuskan begitu beda ya kan kalau kita kan nyari-nyari saya itu sebetulnya salah tapi gimana ya kira-kira nah, cari-cari Satu al-muhim suatu saat itu akan terbongkar sepintar-pintarnya kita apa menyembunyikan sesuatu akan terbongkar Apakah yang membongkar mungkin kita yang berhadapan atau orang lain? Kan begitu. Ya. Yang jelas para sahabat dididik dengan kejujuran. Yang kemudian mendapatkan hukuman dari Nabi SAW selama 50 hari. Tidak diajak ngomong, tidak disalami. Nah ini para pelatih hukuman yang kemudian bermanfaat. Bermanfaat akhirnya mereka bertobat kepada Allah dan turun ayat yang berkaitan pembebasan atas taubat mereka dalam at-taubah. Nah, sebagian orang, sebagian orang mengatakan bahwa mendiamkan seorang yang melakukan kemaksiatan ini harus diukur. Kalau bermanfaat, artinya kalau didiamkan, ya, katanya seperti seorang dokter. Seorang dokter itu kan kalau ngobati, apa istilahnya? bahasanya. kan ini sewu. Gerang apa nggak? sakit apa ini? Loh, katanya dokter kok tanya sakit apa kan gitu. Nah, iya kan masa nanti kalau nggak ngomong kan saya juga nggak tahu. Nah, jangan-jangan nah, sakit gigi saya kasih obat sakit jantung. Kan biru obatnya. Ya. Oh, katanya dokter sudah praktek lama kok masih tanya sakit apa? Eh, silakan dengan alatnya diperiksa. Nah, kalau nggak tahu tentang sakitnya ya jangan buka praktek. Ya bukan begitu, tanya. Oh saya begini, pusing begini dan seterusnya. Ada diagnosa, oh mungkin demikian. Saya periksa, bapak, ibu mungkin demikian. Coba ini, kok kemudian diberi obat selesai nggak sembuh-sembuh. Coba lagi obat yang lain, kan begitu ya. Artinya kalau satu obat nggak pas kan diganti yang lain kan begitu nih? Diganti yang. Nah katanya sama, orang kalau menghadapi para pelaku dosa dan kemasan dikasih obat ya dengan didiamkan kok nggak mempan berarti apa kali dirangkul kan begitu ya jangan diobati terus melakukan kejahatan melakukan penipuan jangan begitu obatnya diganti resep lain kita ganti resep lain tambah jadi kan gitu nih tambah jadi kadang ini harus kita bedakan harus kita bedakan. Pada sebagian orang, tatkala barakallahu diobati, artinya apa? Dalam rangka pengobatan, kadang juga nggak bermanfaat. Artinya sampai meninggal pun juga tidak berubah. Sampai meninggal pun juga tidak apa? Tidak berubah. Nah, yang semacam ini barakalofikum lebih-lebih. Lebih-lebih jarang dijumpai pelaku kebid'ahan itu yang kemudian bertaubat jarang. Terlebih kalau sudah jadi tokoh. Terlebih kalau sudah jadi tokoh. Ini tidak bermakna bahwa kita mengatakan penutup pintu tobat tidak. Tetapi kebanyakan orang itu kalau sudah jadi tokoh. Tokoh pelaku e, kebidahan itu jarang kemudian mereka mau mengakui itu satu kesalahan. Karena berat. Dan yang kedua. Seandainya ada satu taubat. Barakulahikum maka antara dia dengan Allah dan betul butuh kepada pembuktian. Butuh kepada pembuktian. Nah di sini para kawafikum, eh, insya Allah mungkin kelengkapan daripada pembahasan ini kita sampaikan pada pelajaran yang akan datang di Inlahi azza wajal. E, eh, harapan kami sesungguhnya ingin eh, menyelesaikan agar mungkin mungkin masih ada satu kesempatan lagi ya. Ini bulan apa? Februari ya, Maret. Masih di Syaban atau di eh, Rajab ya. Nah, eh, harapan kita bisa berpindah kitab Pak Syawal, tetapi jika tidak, nah ya kita berharap eh, semoga Allah Azza wa memberikan taufik kepada kita dan keistiqomahan kepada kita. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada tutur kata yang kurang berkenan, ibarat-ibarat yang juga demikian tidak berkenan bagi peserta semua mohon dimaafkan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.